Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan surat Al-Alaq Hadi surah, awal السور Al-Quraniyah Nuzulan ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Surat ini adalah surat-surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innaha nazalat fi mabadi'in nubuwah karena ia turun di awal-awal kenabian Inkana la yadri mal kitab walal iman. Karena pada waktu itu Rasulullah tidak mengetahui apa itu Al-Quran, tidak pula Al-Iman. Faja'ahu Jibril alaihissalam birisalah. Maka Jibril pun datang membawa risalah. Wa amarahu an yakra' fa'tadhar. Dan menyuruhnya untuk membaca. Namun Rasulullah SAW meminta udur dan bersabda ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca falam yazal bihi hatta qara sampai kemudian akhirnya mereka Jibril pun membacakannya ya karena Nabi SAW adalah ummi dan ini sebagai hujah atas makhluk ya, bahwa Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah SAW tidak bisa membaca tidak pula bisa menulis dan beliau pun juga tidak bisa syair Fa'anzalallah lalu Allah pun turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Yani umumul khalq, keumuman ya makhluknya. Summa khasal insan. Kemudian Allah mengkhususkan manusia. Wa dzakara ibtida'a khalqih. Dan Allah menyebutkan uh, apa namanya? permulaan penciptaannya. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Falladzi khalaqal insan wa'tana bitadbirihi labud an yudabbir an yudabbar bil amri wan nahi. Maka Allah yang menciptakan manusia dan betul-betul memperhatikan pengaturannya. Labud an yudabbir, pastilah Allah mengatur dengan perintah dan larangan karena Allah tentunya ya paling mengetahui tentang sifat manusia. Apa yang maslahat untuk manusia dan apa yang mudarat untuk manusia. Wadzalika bi irsalir rusul wa inzalil kutub dan itu Allah lakukan dengan mengutus para rasul dan menurun, menurunkan kitab-kitab. Walihada ata ba'dal amri bil qira'ah bi khalqihi lil insan. Oleh karena itulah Allah mendatangkan setelah perintah membaca ya tentang penciptaan manusia agar manusia faham bahwa manusia diberikan oleh Allah akal supaya dia membaca baik membaca Al-Quran dan hadis atau membaca secara kauniyah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tujuannya adalah untuk menimbulkan ketundukan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dan RobMu yang paling yang paling mulia. Ay kathirus sifat wasi'uha. Artinya yang sifatnya banyak dan sangat luas. Kathirul, kathirul karam wal ihsan. Yang kemuliaannya banyak dan kedermawanannya. Wasi'ul jud. Di mana Allah sangat luas kedermawanannya. Alladhi min karamihi anna an anwa'al ulum. Di antara kemuliaan Allah kepada manusia, bahwa Allah mengajarkan kepada manusia banyak ilmu. Allamal insan iqra wa rabbukal akram alladhi uh, allama bil qalam yaitu yang telah mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang ia tidak tahu. Fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummi. Karena Allah mengeluarkan ia dari perut ibunya la ya'lamu syai'an dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lahu sam'a wal basar wal fuad wa yassara lahu asbabal ilm. Lalu Allah pun menjadikan buat dia pendengaran, penglihatan dan hati dan Allah pun memberikan kemudahan buat dia sebab-sebab untuk menuntut ilmu. Fa'allamahu al-Qur'an wa 'allamahu al-hikmah wa 'allamahu bil qalam. Allah pun ajarkan ia Al-Qur'an, al-hikmah dan Allah pun mengajarkan dengan pena alladzi bihi tuhfadul ulum wa tudbatul hukum yang dengannya ilmu itu dijaga. Allah alam dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.